katanya zikirnya orang awam la ilaha illallah kalau sudah meningkat lagi menjadi wali zikrul khasah zikirnya khawas orang-orang khusus para wali-wali yaitu illallah illallah illallah illallah begitu Kemudian zikru khasatul khasah Zikirnya peringkat yang tertinggi Khasatul khasah Orang khusus dari orang-orang khusus Itu zikirnya Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Lebih tinggi lagi disingkat Allah lafdul jalalah Allah disingkat menjadi huwa dia huwa huwa huwa huwa huwa huwa supaya lebih cepat bukan huwa tapi hu hu hu hu hu, hu. begitu jadi kalau masih la ilaha illallah masih awam maka mulailah zikrul khasatul khasa itu dengan La ilaha illallah La ilaha illallah Illallah Illallah Illallah Tambah seru trippingnya Illallah Illallah Illallah Terus tambah jadi Sampai Masuk ke alam malakut Yaitu pusing Sudah mulai ah, Ini masuk ini ke alam ini Illallah Illallah terus tambah banter belak sudah masuk ke alam malakut pingsan Hah? Lah masa torekot yang kayak gini Nabi memerintahkannya Lu apakah ada dari para sahabat beliau yang berzikir seperti ini? La ilaha illallah Dan mereka mengajak orang ke masjid Terus mengajak orang untuk khuruj tiga hari Kemudian 40 hari meningkat Kemudian meningkat lagi ke IPB India, Pakistan, Bangladesh Nah kalau sudah ke IPB mulai dibaiat nanti Bayat pertama, bayat kedua, bayat ketiga, bayat keempat, jadi sudah. Yaitu zikir yang sampai pingsan tadi, jadi sudah. Hah? Nah, ini adalah dakwah tarekat sufia al-bid'iyah asy-syaitaniyah. ya dan dakwah yang model ini membawa orang untuk lari dari ilmu melecehkan ilmu mereka mengatakan bahwa jangan kamu belajar ilmu yang membuat perpecahan umat katanya Tahu kalian apa itu istilah mereka ilmu yang membuat perpecahan umat? Yaitu ilmu fikih ilmu akidah lah kalau umat dilarang belajar akidah dan dibela dilarang belajar fikih lalu belajar apa apalagi yang akan dipelajari oleh umat ini kalau sudah ilmu-ilmu pokok tersebut dilarang dengan alasan nanti menimbulkan perpecahan umat ya nah jadi hati-hati dari dakwah-dakwah yang menebarkan racun di kalangan umat Islam dan menjauhkan umat dari ilmu Alkitab was sunnah ada seorang tokoh agama katanya penanya yang mengatakan Apabila hukum Islam di Indonesia dilaksanakan, maka orang muslim yang murtad dibunuh sehingga menuntut men, sehingga menurut tokoh tersebut hukum Islam tidak perlu dilaksanakan. Apakah benar kaum muslimin yang murtad sebelum tegak hukum Islam dibunuh ketika hukum Islam tidak eh, ketika hukum Islam ditegas eh, ditegakkan? La hukum Islam tidak berlaku surut ke belakang ya hukum Islam memaafkan amma salaf apa yang telah lalu hukum Islam akan menghukum ketika hukum itu telah mulai ditegakkan orang-orang yang murtad sebelum hukum Islam itu dilaksanakan diajak untuk kembali kepada Islam dan dicegah proses kemurtadan umat ini setelah hukum itu ditegakkan. Omongan tokoh agama tersebut adalah omongan kufur. Kalau dia ngomong itu dengan mengerti bahwa omongan dia itu adalah omongan kufur, maka dia kafir dengan itu. Kalau dia muslim, tapi kalau dia kafir ya pantas ngomong gitu tidak perlu ditegakkan hukum Islam di Indonesia yang ditegakkan ialah hukum antah berantah ini eh, itu pantas tapi kalau orang Islam, tokoh Islam ngomong seperti itu, ini adalah kalimat kufur yang perlu diperingatkan dia, jangan Anda ngomong seperti itu. Sampai juga ada yang ngomong kalau hukum Islam di Indonesia itu dilaksanakan yang terjadi bukan persatuan tetapi persatian katanya. Ada kalimat kufur, omongan kufur yang harus ditanyakan kepada dia apa yang dia ketahui tentang kalimat yang dia ucapkan itu apakah kalimat asbun atau dia ngerti bahwa itu adalah kalimat memang kalimat kufur dan penentangan dia terhadap syariah Islamiah. kalau memang di, itu adalah penentangan dia terhadap syariat Islamiah, sungguh ini adalah kafir ya Mohon dijelaskan kata penanya Siapa saja kah dan bagaimana kriteria ahli tasheh atau orang yang memberikan komentar terhadap kedudukan suatu hadis sering kita dengar atau baca pada suatu hadis sahahahu fulan seperti juga Syekh Al Albani Imam Hakim dan lain-lainnya iya yang berhak atau mempunyai otoritas untuk menilai satu hadis itu sahih atau dhaif ialah para ahli hadis dan seseorang itu dikatakan ahli hadis setelah mendapatkan pengakuan keilmuannya dari para ulama ahli hadis yang sudah terkenal seperti al imam eh, para a'immah imam hakim dan sebagainya itu yang telah wafat atau yang mas yang e, baru saja hidup kemarin yang juga telah wafat baru saja wafat yaitu seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani seperti Syekh Muqbil bin Hadi al Wadi, seperti uh, ini adalah beliau-beliau telah wafat rahimahumullah atau yang masih hidup sekarang seperti Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali tadi Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i ya seperti Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali seperti juga uh, eh, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan ini masih hidup dan banyak lagi mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan pengakuan dari ulama baik guru mereka ha, atau yang selevel dengan mereka ya adapun orang-orang yang mendapatkan pengakuan dari muridnya ya namanya muridnya ya tentu akan mengakui eh, sebagai ahli hadis karena muridnya tidak tahu orang yang lebih hebat dari gurunya ya. jadi pengakuan keilmuan seorang itu setelah dicobakan ha, di hadapan para ahlinya ya para ulama yang memang telah mendapatkan pengakuan sebelumnya begitu uh, penilaian tentang ahli apa yang is, apa diistilahkan oleh penanya ahli tasheh itu yaitu ahli hadis wallahu a'lamu bissawab Sampai di sini saja. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.